Maka boleh atau tidak boleh bayanu jahlihim? Ya juz. Demikian pendapat fatwa dari Ibnu Rajab dan para ulama. Ya juz bayanu jahlihim. Jangan kemudian, wah oh, kamu merendahkan para ulama, menjatuhkan para ulama. Ini bukan ulama, ulama-ulamaan. Kalau ada ulama-ulamaan palsu yang menipu umat, ya harus diterangkan. Kalau ada seorang yang berdagang pada kamu sok sebagai pedagang, kemudian akan mengambil barang dengan kamu, sedangkan kamu tahu kalau dia penipu, diberitahu atau tidak beritahu? Wah kesianlah, biarkan aja. Kalau saya menceritakan kejelekan nanti gibah. Udah biarin aja. Saya nggak mau ghibah. Bukan, kalau kamu menjelaskan kejelasan bahwa ini adalah penipu, itu bukan ghibah, itu menerangkan bahaya yang mengancam saudaramu sendiri ini dalam masalah dunia boleh menerangkan kejelekannya. Apalagi dalam masalah agama. Orang ini mau menyesatkan umat dengan pemikiran syiah. Berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara dengan innalhamdulillah. Wah, dengan sunnah. Sampai kalau Allah, kalau Rasul. Itu umat mendengarkan, wah ini syekh, alim. Ulama dari mana ini? Hebat sekali. Keluar dari mulutnya ayat dan hadis. Sedangkan kamu tahu, kalau ini syi'i rafidhi, mubtadi umbal, ini tokoh penyesat umat. Apakah kamu diam? Haram. Haram kita diam yang tahu. Wajib menerangkan kepada umat, hati-hati. Ini adalah mubtadi ondal ini syi'i rafidhi, ini syi'ah rafidah. Menyesatkan umat yang mencaci maki para sahabat, yang dia meragukan kebenaran Al-Quran, yang menyatakan begini, yang menyatakan begitu. Jelaskan semuanya. Ini kata Ibn Rajab, Yajuz boleh menerangkan kebodohan mereka, penyimpangan mereka, dan kesesatan mereka, dan memperingatkan umat dari bahaya mereka. Bahkan Kata para ulama yang lain, bahkan bagi mereka yang punya ilmu tentang kesesatan dia, wajib bagi dia. Fardu kifayah. Fardu kifayah itu kalau ada yang sudah menjelaskan, yang lain anjuran saja. Tapi kalau semuanya nggak menjelaskan, akan dosa semua orang-orang yang berilmu. Kenapa nggak menerangkan bahwa orang ini mubtadi umbal, orang ini sesat dan menyesatkan, syiah rafidah. Wajib diterangkan.